Alhamdulillahirabbil alamin segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di Jumat pertama di bulan Syakban 1439 Hijriah hari ini kita masih sama-sama diberikan kenikmatan yang luar biasa nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga sama-sama kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Raya Al-Ittihad. Semoga segala kegiatan amaliah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyam. Hadirin, seperti biasa akan kami sampaikan beberapa pengumuman sebelum khatib menyampaikan khutbah. Yang pertama undangan datangnya dari Majlis Taklim Wal Mudzakarah Al Busra Citayam mengundang jamaah untuk menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dilaksanakan pada hari Ahad 6 Syakban 1439 Hijriah atau 22 April 2018. Waktu pukul 13.00 sampai dengan selesai beralamatkan di Kampung Wates, Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya undangan datangnya dari Badan Koordinasi Rahmi Salat Subuh Berjamaah atau BKS 3B Kecamatan Tebet mengundang jamaah untuk menghadiri kegiatan silaturahim dan taklim yang insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad 6 Syakban 1439 Hijriah atau 22 April 2018 Waktu pukul 04.00 sampai dengan 06 waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Jami Baitur Rahman Jalan Dr. Saharjo nomor 100 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan Insya Allah sebagai penceramah yaitu Dr. K. Haji Ali Sibro Malisi MA Selanjutnya undangan dari Masjid Raya Al-Tihad Menung jamaah untuk menghadiri kegiatan rutin kami yaitu kegiatan kuliah duha salat duha dan tarus Al-Quran yang rutin kami laksanakan setiap ahad pagi untuk insya Allah ahad besok pada hari ahad 6 Sya'ban 1439 Hijriah atau 22 April 2018 Waktunya pukul 07 sampai dengan 8.45 Bertempat di ruang ibadah Masjid Raya Al-Tihad Allah sebagai penceramah yaitu Dr. Haji Rizdianto MA Hadirin jamaah yang kami muliakan, petugas-petugas salat Jumat Masjid Raya al Thihat hari ini 4 Sa'ban 1439 Hijriah bertindak sebagai khatib Dr. Haji Bambang Irawan MA bertindak sebagai imam Al-Ustaz Ahmad Sobar SPDI bertindak sebagai Bilal Al-Ustaz Haji Zarkasi bertindak sebagai muazin Al-Ustaz Haji Suhendra Muhammad Zain Selanjutnya kami sampaikan laporan sirkulasi keuangan Masjid Raya Al-Ittihad 20 April 2018 penerimaan jumlah saldo pekan lalu sebesar 100 juta rupiah Termol Jumat pekan lalu 13 April 2018 16 juta rupiah Termal taklim harian rp rupiah, Promo tangga utama rp rupiah, Promo ruang ibadah rp rupiah, Promo toilet pria dan wanita rp rupiah, Dan pekan lalu kami juga mendapatkan sumbangan dari Wakil Ketua DMI Pusat sebesar 20 juta rupiah untuk operasional Masjid Raya Al-Ittihad. Sehingga total penerimaan plus saldo pekan lalu sebesar 146 juta 986.400 rupiah dan pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan sholat Jumat kegiatan ta'lim harian, perawatan serta operasional masjid sebesar Rp16.899.000 sehingga saldo kas pada hari ini Rp130.087.400 kami ucapkan jazakumullah khairan kathira kepada para jamaah dan juga donatur semoga apa yang disampaikan mendapatkan balasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berupa tambih kepada para jamaah kita niatkan itikaf di masjid ini guna kekhusyuan kita melaksanakan ibadah salat Jumat. Selanjutnya bagi para jamaah yang melihatnya di depan masih ada kosong safnya, kami mohon untuk mengisi dan merapatkan saf untuk kesempurnaan sholat Jumat kita pada hari ini. Kami himbau apabila khotib menyampaikan khutbah para jamaah untuk tidak berbicara satu sama lainnya dan para jamaah yang di atas maupun yang di bawah yang membawa alat komunikasi kami harapkan untuk dinonaktifkan sementara. Selanjutnya kita bacakan suratul fatihah untuk orang tua kita untuk keluarga kita, untuk donatur Masjid Raya Al-Tihad, pengurus Masjid Raya al tihat guru-guru Masjid Raya al tihat yang telah meninggal dunia, semoga diterima amal baktinya, jadikan kuburnya Rodoh Miril Jannah. Kita juga bacakan suratul Fatihah apabila ada keluarga kita, sanak keluarga kita yang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala. Juga untuk kita semua semoga Allah kuatkan iman kita Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang halal dan thayyibah dan kita insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد Faya ayyuhal muslimun Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Qala Allah Ta'ala Fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Alladhi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir sadaqallahul azim Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah Marilah kembali sejenak kita melakukan tafakkur dan muhasabah menyadari hakikat diri ini di hadapan Allah bahwa hanya Allah lah yang kita tuju Allah lah yang paling kita prioritaskan yang paling kita tinggikan dan yang paling kita harapkan dan kita cintai sejatinya seluruh pikiran seluruh harapan dan cita-cita semuanya harus ditujukan kepada Allah Itulah hakikat dari ucapan Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi Ya Allah engkau saja tujuanku ridomulah yang aku harapkan Insya Allah dengan mampu mengimplementasikan makna ini kita menjadi kuat kita tidak lemah karena kita dibimbing oleh yang maha gagah dialah Allah subhanahu wa ta'ala Ma'asyiral muslimin jamah jumat rahimakumullah Pada kesempatan ini Khotib akan menyampaikan khutbah Isra Mi'rat menuju kebangkitan umat Sudah sering kita dengar peristiwa historis perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diistilahkan dengan Isra dan Mi'raj itu. Kita tidak ingin bercerita sejarah. Kita hanya mencoba mengambil hikmah-hikmah yang terkandung di balik peristiwa itu. Seperti kita ketahui sebelum Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau ditunjukkan oleh Allah kebesaran Allah Rasulullah terlebih dahulu mengalami banyak cobaan banyak ujian banyak tantangan-tantangan bahkan Rasulullah pernah suatu kali ditangkap diculik untuk kemudian dikucilkan agar tidak bisa melanjutkan dakwahnya Padahal sebelumnya sudah menghadapi teror yang begitu banyak Diancam untuk dibunuh Dan akhirnya diisolir di sebuah tempat yang terpencil jauh di sudut kota Mekah Walaupun akhirnya Rasulullah bisa lepas dari tangkapan mereka Tetapi cobaan-cobaan terus datang Paman beliau yang membantu berdakwah pun dipanggil Allah ibarat pohon besar yang tempat berteduh di kala hujan, berlindung di kala panas. Pohon itu ternyata tumbang. Sedih perasaan Rasulullah pada waktu itu. Tapi jauh dari perasaan stres, apalagi sampai depresi. Tidak pernah Rasulullah stres depresi menghadapi seberat apapun ujian. Meskipun ujian yang dihadapi Rasulullah tidak berhenti sampai di situ saja Tiga hari setelah pamannya beliau wafat menyusul lagi istri yang sangat dicintainya kembali kepada Allah dialah Siti Khadijah radhiyallahu anha ibarat kain basah belum sempurna keringnya ibarat luka masih terasa pedihnya akibat ditinggal pamannya menyusul istri yang sangat dicintai lagi-lagi Rasulullah tetap kuat Rasulullah tetap gagah karena beliau paham betul makna dari ucapan la haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Peristiwa ini harus kita jadikan dan kita ambil hikmah di dalamnya bahwa siapapun hamba-hamba Allah yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah yang ingin dimuliakan oleh Allah dia harus selalu sabar dia harus selalu kuat tidak boleh stres putus asa apalagi depresi Rasulullah tidak pernah merasa kalah meski diuji dia tidak pernah membanggakan posisinya sebagai Rasulullah yang sering diberi gelar dengan Habibullah kekasih Allah jauh dari pikiran beliau untuk mengatakan, "Ya Allah, bukankah aku ini kekasihmu? Bukankah aku ditugaskan memberikan, mengajarkan wahyu-wahyumu? Tapi kok justru aku yang mendapatkan ujian berat?" Tidak pernah. Inilah sejatinya seorang hamba. Apapun ujian yang dihadapi, tidak boleh mengungkit-ngungkit persoalan posisi dirinya, Apakah dia yang berilmu? Apakah dia yang berpangkat? Apakah dia yang dekat dengan Allah? Tidak boleh itu disebut-sebut. Bahwa segala ujian, segala tantangan itu harus dijadikan atau dimaknakan sebagai sebuah cara Allah untuk menjadikan diri kita ini kuat, menjadikan dan menyadari diri bahwa kita lemah kecuali atas bantuan Allah. Di dalam kitab Al-Hikam disebutkan bagaimana seorang hamba sejatinya di dalam beribadah kepada Allah. Disebutkan min alamatil i'timadi 'alal amal nuksonur raja' inda wujudi zalal. Seorang hamba tidak boleh merasa besar di hadapan Allah dengan ibadahnya. Tidak boleh merasa dijamin oleh ibadahnya meskipun dia banyak beribadah tetapi tetap harus menundukkan hati tetap harus tawadhu tidak boleh merasa karena sudah banyak ibadah terus mau mengatur-ngatur Allah agar dia jangan mendapatkan ujian kenapa Allah memberikan ujian justru kepada orang yang tidak beribadah saya beribadah tapi dapat ujian terus bahkan kehidupan terus susah inilah kebanyakan kita yang merasa ibadahnya sudah cukup terus mau mengatur-ngatur Allah. Kenapa kok saya beribadah kehidupan saya susah? Ada orang yang tidak beribadah kehidupan secara material hebat. Ini lagi-lagi cara dia untuk mengatur-ngatur Allah. Padahal Imam Ibnu Athaillah mengatakan, jangan bergantung semata-mata kepada ibadah. Nanti kita menjadi sombong melihat orang yang ibadahnya sedikit kita merasa besar kepala inilah yang dialami Rasulullah meski beliau sebagai kekasih Allah sebagai Nabi Allah, tidak pernah ketika mendapatkan ujian dia mengatakan ya Allah kenapa kok aku yang diuji tidak pernah mengatakan seperti itu tetapi dia terus mengangkatkan tangannya terus mengangkat tangannya mengatakan ya Allah ubun-ubunku berada dalam genggamanmu adlun fiha qada'uk apapun ketentuan dan takdirmu pasti adil buatku ya Allah as'aluka bikullis min walak aku bermohon dengan seluruh nama-nama milikmu sampai tabihi nafsak yang nama-nama itu engkau sendiri yang menamakannya ya Allah justru Rasulullah menjadi sangat kuat ketika dia berserah diri kepada Allah karena beliau sadar semuanya sudah didesain oleh Allah sangat rapi dan sangat halus. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seharusnya peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi momentum menjadi pemantik semangat kita untuk mengejar ketertinggalan kita. Betapa Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina di Baitul Maqdis kita lihat umat Islam banyak diganggu oleh kaum Israel di Baitul Maqdis itu. Bahkan Masjidil Aqsa pernah ditutup. Kenapa mereka berani melakukan seperti itu? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka menganggap umat Islam lemah. Umat Islam banyak bertikai. Umat Islam sibuk untuk berdebat urusan-urusan yang furu'iyah. Umat Islam tidak banyak produknya dari sisi sains dan teknologi, tidak banyak membaca, tidak banyak berguru, biarlah mereka bertikai. Jadi mereka sangat berani melakukan hal-hal yang meskipun sangat kita benci. Karena menganggap mereka kuat, kita lemah. Sejatinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah, arti perjalanan itu adalah sebuah perjalanan menuju sesuatu yang maha agung dialah Allah sumber dari segala ilmu sejatinya ini menjadikan kita semangat untuk selalu berpacu mengejar ketertinggalan kita berbicara soal kebangkitan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan banyak pesan kepada kita. Di antaranya beliau mengatakan lewat hadisnya, solahu ummati bil ilmi wal mal umatku itu hanya bisa bangkit dengan ilmu dan harta tidak usah bicara kebangkitan kalau kita miskin ilmu kalau kita miskin harta dan inilah yang sekarang dikuasai oleh orang-orang Yahudi orang-orang Israel mereka merasa menguasai ekonomi mereka menguasai ilmu sehingga mereka tidak takut kepada umat Islam Sejatinya kita ini mengejar ketertinggalan kita. Masjid-masjid harus hadir untuk menjadikan komunitas jamaah itu menjadikan masjid-masjid seperti kampus-kampus terbuka. Kita buka dialog terbuka, diskusi tentang berbagai macam hal-hal yang mendesak untuk dibicarakan. Di sini nanti akan ter, ter, terbuka untuk kebangkitan ilmu dan kebangkitan ekonomi. Kita harus tutup buku sudah perbedaan tentang furu'iyah. Bagaimana seharusnya imam ketika membaca Al-Fatihah apakah bismillahnya dizaharkan ataukah disirkan? Kita tu, sudah tutup buku berbicara soal jumlah rokaat di dalam tarawih tutup buku kita kepada urusan tahlilan bid'ah sana bid'ah sini karena kita terlalu banyak mengeluarkan energi untuk urusan-urusan yang furu'iyah padahal sahabat dulu biasa berguru dengan seribu orang guru Imam Tobrani gurunya seribu lima ratus Imam Bukhari gurunya seribu tapi kita kadang berguru hanya dengan dua tiga orang guru itu pun fanatik pula bukan waktunya berguru dengan dua tiga orang guru berguru dengan banyak guru karena banyak berguru itulah Imam Syafi'i mengatakan boleh jadi pendapatku benar tetapi dibalik kebenaran mungkin mengandung kesalahan boleh jadi pendapat mazhab imam yang lain salah tapi dibalik kesalahan itu mengandung kebenaran inilah imam yang mengerti betul etika berguru sehingga dia memaknai hadis Rasulullah ikhtilafu ummati rahmah Perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Sehingga dalam sejarah disusun disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu al-khilaf. Ilmu memanage perbedaan pendapat sehingga berkembang lagi menjadi al-ilmu mukoronah al-madahib, ilmu perbandingan mazhab. Disinilah dialektika terjadi bahwa perbedaan pendapat di antara kita itu sejatinya menjadi potensi kekuatan bagi kita. Kita tidak mungkin maju dan berkembang kalau kita tidak membicarakan sesuatu hal yang mendesak. Dan yang mendesak hari ini adalah umat Islam tertinggal dari sisi ekonomi, dari sisi pengetahuan. Berapa jumlah umat Islam di Indonesia yang 200 ini? Berapa jumlah yang tingkat akademiknya tinggi? Katakanlah yang bergelar profesor, yang bergelar doktor. Jauh sekali Sebut saja misalnya kita bandingkan dengan orang-orang Israel, dengan orang-orang Yahudi. Mereka di dunia ini jumlahnya kira-kira 17 juta. Tapi dari survei yang kita ketahui, setiap satu juta orang Yahudi itu mereka yang mendapatkan gelar doktor bisa sampai 8 ribu. Tinggal kita kalikan saja 17 dikali 8 ribu. Itulah jumlah doktor-doktor mereka jadi mereka sangat percaya diri dengan banyaknya ilmuwan-ilmuwan, banyak produk yang mereka ciptakan sehingga mereka merajai dunia. Dan kita umat Islam harus bangkit. Kita harus juga menguasai sains teknologi, menguasai ekonomi. Ini yang mendesak. Ini adalah skala prioritas kita. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang dianggap lemah dari sisi sains dari sisi ekonomi dan setra, dan selanjutnya janji Allah benar ala inna nasrullah karib pertolongan Allah sudah sangat dekat statement Allah dalam Al-Quran benar kuntum khair ummatin ukhrijat linnas kamu umat yang terbaik tetapi kebenaran itu kalau tidak didukung oleh ghirrah semangat kita dengan banyak berguru dengan banyak membaca dan berdiskusi tidak kita lakukan kita akan terus tertinggal Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimakumullah mudah-mudahan peristiwa perjalanan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha itu menunjukkan dan memberikan semangat buat kita mari kita jadikan masjid kita ini memiliki kekuatan pengetahuan dengan banyaknya majelis-majelis taklim yang kita ikuti dengan banyaknya narasumber dari berbagai macam disiplin ilmu yang ada di masjid-masjid sejatinya kita menjadi orang-orang yang kuat dalam disiplin ilmu untuk mencetak sarjana hanya dibutuhkan empat tahun master dua tahun dan doktor dua ataupun tiga tahun tetapi berapa banyak majelis taklim yang kehadirannya sudah 20 tahun sudah 30 tahun tetapi pengetahuan agamanya tidak sarjana-sarjana apalagi mau master dan doktor boleh jadi ini ada kesalahan para narasumber yang tidak memberikan silabus tidak membuat sistem-sistem SKS dalam kajian-kajian taklim sehingga kita hanya senang dengan repetitif senang dengan pengulangan-pengulangan ini yang seharusnya bisa kita rubah kita rubah dengan sistem SKS dengan sistem silabus dengan diskusi terbuka. Inilah yang diistilahkan oleh para sahabat adabul bahthi wal munazarah. Kita harus paham adab-adab berdiskusi. Berdiskusi bukan untuk cari menang dan kalah, tetapi berdiskusi untuk melihat sudut pandang lawan berbicara. Oh, ternyata ada pendekatan historis, ada pendekatan kontekstual, ada pendekatan hadis, ada pendekatan tasawuf dan ada pendekatan-pendekatan yang lain. Sejatinya harus seperti ini. Dan Rasulullah sudah mengatakan, kalau kita mau maju, majulah dari sisi ilmu. Kita sudah kenal betul ulama-ulama sehebat Ibnu Khaldun, ulama besar yang mengerti sosiologi sehingga dia dikenal dengan bapak sosiolog. Kita kenal dengan Ibnu Sina yang menulis Al-Qanun Fitib. Kitab tentang pengobatan yang kitab ini sering menjadi rujukan di fakultas-fakultas kedokteran di Universitas Eropa Kenapa ini tidak kita bahas dalam perayaan hari-hari besar Islam? Kenapa kitab Muqaddimah, kitab Al-Kasyaf tidak pernah kita bedah ini dalam perayaan hari-hari besar, dalam peristiwa Isra Mi'raj, dalam Maulid Nabi, dalam tausiah-tausiah Ramadan. Karena umat Islam senang dengan pengulangan-pengulangan, tetapi tidak menjadi produk yang signifikan. Oleh karena itu, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Ayo kita kembali kepada skala prioritas yang sudah diberikan para ulama. Kita perlu hebzuddin, jaga agama, jaga akidah, hebzul mal, iya. jaga harta. Belum ada kita dengar di Jakarta masjid yang memiliki usaha yang produktif sehingga usaha itu bisa memberikan beasiswa-beasiswa bagi yang tidak mampu untuk sekolah. Usaha apa yang dimaksud? Boleh masjid memiliki usaha kebun sawit boleh masjid punya mall boleh masjid punya SPBU sehingga keuntungan itu bisa digunakan untuk bimbingan-bimbingan belajar masjid bisa hadir membuka bimbingan belajar matematika fisika public speaking ini yang disebutkan oleh Rasulullah sejak awal alaikum bitijarah fa inna fiha tis'ata min rezekin Umat Islam kalau mau bangkit harus ngerti bisnis, harus ngerti perdagangan. Karena sembilan dari sepuluh rezeki di dunia hanya ada pada bisnis, hanya ada pada perdagangan. Negara-negara muslim yang kaya pun tidak pernah kita dengar ada laboratorium-laboratorium sains, ada laboratorium teknologi, pesawat dan lain sebagainya. Karena kita sibuk dengan urusan-urusan furu'iyah. Mudah-mudahan dengan perjalanan Rasulullah sampai berjumpa dengan Allah itu menjadikan semangat bagi kita ayo kita bangkit bersama-sama sehingga kita menjadi umat yang disegani di Eropa sudah diprediksi tahun 2050 jumlah umat Islam akan menjadi 50-50 di Amerika semakin banyak terus orang yang bersahadat ini bukti janji Allah pasti benar mudah-mudahan kita senantiasa diberi semangat belajar dan belajar, berdiskusi dan memperbanyak guru, terbuka untuk menanyakan seberapa banyak bacaan kita. Mungkin kita berbeda karena orang lain bacaannya lebih banyak daripada kita. Tanyalah itu, berapa sudah guru dan berapa kitab yang sudah kita pahami. Dengan demikian, ada kehausan dalam menuntut ilmu, ada semangat untuk membangun kebangkitan umat kembali merajai peradaban. Mudah-mudahan bermanfaat.